Di depanmu Muhti'in Muhti'in di sini min nazar nahwaka Memandang dengan pandangan sinis Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas pada ayat sebelumnya mengenai tabiat manusia bahwa manusia akan mudah berkeluh kesah mudah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah berpaling dari kebenaran yang Allah ajarkan kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh menegakkan sholat orang-orang yang suka berinfak orang-orang yang membenarkan kepastian hari kiamat orang-orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perzinaan orang-orang yang menjaga amanah itu amanah iman dan orang-orang yang menjaga sholat. Mereka inilah yang akan selalu stabil dan mereka tidak akan pernah terpengaruh oleh berbagai macam godaan di sekitarnya. Dia akan terus konsisten, komit, ya, komitmen, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun semua orang di sekitarnya berbuat maksiat dan dosa, maka dia akan terus tetap teguh di atas dan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala ulaika fi jannatin mukramu Mereka akan dimasukkan surga dan mereka akan menjadi terhormat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tabiat manusia yang kafir bahwa mereka selalu memandang sinis kepada kebenaran yang Allah turunkan bahkan mereka tidak mau membenarkan Rasul yang Allah utus kalaupun mereka hadir di saat Rasulullah SAW menyampaikan risalah mereka hadir lalu mereka mengejek dikatakan dalam riwayat bahwa anil musyrikun bahwa anda eh, anil musyrikin bahwa orang musyrik yastami'una khawala nabi SAW mereka berkumpul di sekitar Rasulullah SAW yastami'una kalamahu mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW wala yantafi'un wala yantafi'un nabi. mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW bal yukadzibuna bahkan mereka mendustakannya wa istahzi'una wa istahzi'una mereka mengejek Rasulullah SAW wa yaqulun lalu mereka berkata la in dakhalahu jannah kalau mereka itu yang ikut Muhammad nanti di hari kiamat mereka masuk surga la nadkhulannaha qablahum kita nanti rebut kita kuasai pintu dan kita masuk duluan begitu disangkanya naik ke surga eh, masuk surga itu sangat seperti naik bus jadi bayangan mereka nanti kalau mereka masuk surga kita kuasai pintu kita masuk surga duluan kata mereka walaikun dan nafi fi ma dan kami kan punya harta banyak sogok aja itu panjang pintu seperti kita menyogok-nyogok orang-orang dunia fa'anzalallah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ayat ini fama kafaru qibalaka muhta'in anil yamini wa anil shimali izin ayat ma'ukullu mri'in minhum khala jannata na'im apa fama kafaru qibalaka muhta'in apa yang membuat orang-orang kafir itu memandang sinis kepadamu anil yamin di sebelah kanan kamu wa anil shimal Dibelah kamu Muhammad Isi mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul, bercerai-berai, berkelompok-kelompok di sekitar Rasulullah. Izin, izin artinya berkelompok-kelompok di sekitar Rasulullah dan mereka sambil membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak uh, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian mereka mengatakan bahwa kami nanti akan masuk surga lebih dahulu. Kata Allah, ayat mau kullu mri'in ayyud khala jannatan na'im. Lalu dengan sikap mereka yang tidak mau menerima di sana yang Allah turunkan, tidak mau patuh kepada Rasulullah SAW, tidak mau ikut apa kata Rasulullah SAW, lalu mereka ingin masuk surga ayat mau kulumri minhum ayyudkhala jannata natarai eh? pantaskah mereka dengan kondisi seperti itu dengan sikap seperti itu lalu mereka ingin masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa untuk masuk surga harus ada kesungguhan melangkah ke sana. Untuk masuk surga harus ada kejujuran iman bahwa dia memang berjuang menuju surga. Surga bukan didapat dengan cara menghayal atau dengan kekuatan fisik dan tidak pula dengan kekuatan harta tetapi surga didapat dengan iman yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur ikut Rasulullah SAW baru pantas mereka menginginkan surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi pernah mengkritik orang-orang yang hanya mengandalkan doa tapi tidak beramal. Jadi amal sehari-harinya tidak ada yang berpahala sia-sia, dosa, maksiat, sibuk dengan permainan-permainan dan sebagainya. Lalu dia berdoa pengen masuk surga. Lalu dia berpikir bahwa nanti kalau aku mati aku undang orang-orang untuk membacakan surat Yasin supaya aku bisa masuk surga. Yang penting sekarang nyantai, kita senang-senang, kita berfoya-foya. Ah, itu nanti kita minta, kita berdoa. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Jawabul Kafir dia mengatakan kathirun minan nas banyak orang yu'allihuna du'a menuhankan doa jadi seakan-akan doa itu Tuhan dan dia tidak beramal doa itu terlengkap daripada amal bahwa amal akan menjadi powerful menjadi kuat ketika didukung doa maka stamina amal itu doa Ketika hanya doa saya tanpa amal, maka dia seperti stamina tanpa fisik. Dia tidak akan mencapai tujuan. Tidak usah jauh-jauh ke surga. Dari kantor ke rumah saya. Coba nanti ya kalau seseorang ingin mencoba, dia duduk di masjid. Selesai jam kerja, berdoa kepada Allah, mohon ya Allah, sampaikan aku ke rumahku. Tapi nggak usah naik mobil, duduk aja di tempat masjid terus minta Allah sampai nangis nangis Allah sampai ke kan rumah, tapi duduk di masjid nggak usah kemana-mana nggak usah naik mobil nggak usah naik motor pokoknya duduk di masjid bisa nyampe nggak kira nggak nyampe nah kalau ke rumah saja nggak bisa nyampe apalagi kepada kepada surga pergi ke surga maka harus seimbang antara amal dengan doa sama dengan kita ingin makan ingin kenyang kalau seseorang hanya berdoa, ya Allah kenyangkan aku, kenyangkan aku, tapi gak usah makan, maka tidak bisa kenyang. Ambil nasi, baca doa, makan, maka menjadi berkah dan kenyang. Itulah fitrah, itulah suatu hal yang natural. Dan itulah hakikat agama. Memang kadang-kadang ada hal yang istilahnya uh, mukjizat dan sebagainya atau hal yang luar biasa itu lain lagi kita tidak membicarakan masa itu kita bicara tentang hidup yang normal yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sehari-hari nah itu harus ada dengan kesungguhan beramal itu pun juga orang yang mendapatkan karomah mereka itu setelah berjuang bisa-bisa setelah beramal setelah patuh kepada Allah setelah bersungguh-sungguh taati Allah mereka baru mendapatkan karomah itu yang seakan-akan secara dohib mereka itu tidak naik mobil tetapi mereka bisa nyampe ke rumahnya itu pun setelah kesungguhan mentaati Allah Subhanahu wa taala secara maksimal Nah, semua ini menggambarkan bahwa uh, hakikat hidup ini adalah perjuangan dan doa. Kita adalah bersungguh-sungguh mentaati Allah dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir kata Allah, mereka ingin masuk surga. Tetapi mereka tidak beramal. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut apa kata Allah, tidak ikut apa kata Rasul. Lalu pengen masuk surga, ayat mau kullu minhum ayyudkhula jannata na'im? Kalla. Kalla. Tidak mungkin. Sekali-kali tidak. Jangan berbuat seperti itu, kata Allah. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Inna sesungguhnya kami khalaqnahum telah menciptakan mereka mimma dari apa? Ya, namun yang mereka ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya kata Allah, lihat asal penciptaanmu. Kamu kan tahu mimma namun, Kamu kan tahu kata Allah apa asal kamu bahwa kamu diciptakan dari air mani dan aku yang membuat air mani itu menjadi manusia. Lalu setelah kamu menjadi manusia, tidak mau patuh kepadaku, setelah kamu menjadi manusia, kamu merasa ingin independen dariku, tidak mau bergantung kepadaku, tidak mau ikut apa kata aku, lihatlah. Inna khalaqnahum mimma Namun mereka tahu asal penciptaannya. Kok mengingkari apa yang dia ketahui ayo kamu tahu diri kata Allah tahu diri kamu itu apa asal kamu lalu setelah menjadi manusia lu menentang aku melawan aku Allah mengingatkan kepada hakikat ini dalam surah Al-Mursalat Allah berfirman A'udzu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Kata Allah Bukankah aku Telah menciptakan kamu Dari air yang hina Allah sebutkan Mimma Allah mengatakan itu air hina Artinya seandainya seorangnya Dia keluar dari kantornya menemukan bungkusan Berisi air mani Saya nggak yakin dia membawa pulang Itu air itu gak ada harganya Air hina Mahi Coba dia menemukan bungkusan berisi emas Pasti dia bawa pulang Tapi kalau air mani Saya membawa pulang itu air busuk, air gak ada harganya. Kata Allah, memain mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu aku jadikan aku jaga di tempat yang sangat rapi, kokoh. Itu rahim seorang ibu dalam hmm, tabung artinya tabung plasenta yang berisi dengan air sehingga sekalipun sang ibu ya terjatuh dia tidak terbentur kepalanya dijaga dengan air subhanallah luar biasa fi qararin maki ila qadari maklum sampai waktu yang telah ditentukan faqadarna fa ni'mal qadirun lalu aku berikan takdirnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan nah ini semua aku yang mengurus aku yang mengatur aku yang memproses supaya air mani itu menjadi manusia Eh tiba-tiba begitu lahir Begitu lahir masih lemah Dia tidak berdaya apa-apa Dia hanya menangis Allah kasih air susu ibunya Yang dengan menjadi besar Allah sediakan air susu itu secara otomatis Perhatikan Subhanallah itu bro. Air susu tidak, tidak keluar Kecuali ketika sang bayi lahir Perhatikan Allah sediakan itu Kata Allah Summa sabila yassara Kemudian aku mudahkan jalan hidupnya Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran tentang asal pencipta manusia kenapa? karena banyak manusia tidak tahu diri setelah menjadi manusia dia lupa kepada penciptanya berasal penciptaannya Allah ingatkan dalam surat Abasa juga dalam surat ya dalam surat Abasa Allah mengingatkan ini Allah firman kalla innaha tadhkirah faman syaa'a في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء khalaqah. Kata Allah, celaka manusia yang ingkar terhadap Al-Qur'an. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Bukankah aku telah menciptakan dari mani itu? Lalu aku sempurnakan penciptaannya. Min nutfatin khalaqahu faqadara. Lalu kemudian Allah berfirman, eh, "Tsumma sabila yassara." Kemudian ketika dia lahir, Allah mudahkan hidupnya. "Tsumma idza summa amatahu fa Lalu ketika dia mati, Allah menguburkannya. "Tsumma idza syaa anshara." Setelah itu Allah menghidupkan kembali. Perhatikan. Allah mengingatkan dengan penciptaan ini selalu Allah mengingatkan ini supaya manusia tahu akan dirinya seringkali kalau tugas untuk Allah direndahkan kalau perintah Allah dianggap tidak penting Allah perintahkan ini haram dikerjakan berzina itu haram dikerjakan membuka alat itu haram dikerjakan mau oh, mengindahkan ajaran Allah SWT. Lalu mau apa kalau tidak ikut Allah SWT? Kalau Allah panggil untuk sholat merasa berat dan seterusnya. Makanya Allah ingatkan selalu dengan nikmat-nikmat seperti ini. Tidak akan ada. Kita tidak akan pernah ada kalau Allah tidak menciptakan kita. Lalu kemudian gaji lebih besar daripada penciptaan Allah. Nikmat Allah dianggap kecil dibanding dengan gaji yang sebesar itu lalu kemudian patuh hanya untuk urusan uang daripada untuk Allah sampai dalam membunuh saudaranya hanya demi uang dan seterusnya begitulah manusia terlalu mudah mengecilkan Allah meremehkan Allah sehingga kita Allah dianggap tidak penting hanya demi kepentingan-kepentingan dunia nah disinilah Allah mengingatkan bahwa supaya manusia segera kembali ke fitrahnya dan ingat kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun kena sekali-kali tidak kami telah menciptakan mereka dari apa yang telah mereka ketahui kemudian Allah bersumpah fala uksim bi rabbil masyariq wal maghrib di sini Allah bersumpah dengan dirinya Allah bersumpah dengan dirinya fala maka sungguh aku Oksim bersumpah birobil masyarib dengan Tuhan yang mempunyai timur maksudnya dirinya sendiri Allah sebagai Tuhan yang memiliki timur birobil masyarib Allah berfirman birabbil masyarib Tuhan yang memiliki banyak timur wal magharib dan Tuhan yang mempunyai banyak barat berarti di alam, di alam semesta ini ada banyak timur dan ada banyak barat. Yang kita ketahui selama ini baru satu timur, tempat terbitnya matahari. Ternyata dalam penelitian ilmiah bahwa di angkasa raya terjadi juga hal yang sama. Terbit matahari, terbit bintang seperti matahari, timur dan barat. Masyarik jumlahnya begitu banyak di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar bintang yang tidak kalah dengan cahaya matahari. Mereka juga terbit dan tenggelam, sama seperti bumi, seperti matahari di bumi. Begitulah Allah bersumpah bahwa aku yang mempunyai banyak timur dan aku yang mempunyai banyak barat. Aku bersumpah dengan diriku sendiri bahwa inna laqadirun bahwa aku sangat bisa. Inna sesungguhnya kami lam di sini dalam tauhid sungguh qadirun sangat mampu untuk apa? Ada an nubaddila minhum untuk mendatangkan orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Artinya kata Allah, aku bisa kok. Aku hancurkan semua itu. Manusia tidak patuh, aku hancurkan semua lalu aku datangkan manusia lain yang lebih baik. Aku tidak butuh, kata Allah. Aku tidak butuh mereka. Bagiku gampang mendatangkan lagi saya mereka. Makanya di zaman nabi uh, Nabi-Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, uh, kita akan mendapatkan di sana kisah-kisah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Lut, kaum Lut kaum yang paling rusak secara moral mereka hidup dalam kebebasan seks belum pernah ada kaum yang oleh Allah dijuluki dengan semua keburukan di tengah kaum itu puncak keburukannya adalah mereka menikah sama laki-laki dan mereka menikah sama perempuan dan mereka sudah sangat berada di puncak kebejatan moral malaikat Jibril langsung menciduk dengan sayapnya satu kampung negeri mereka diangkat diangkat diangkat lalu kemudian dibalik oleh mereka Jibril atas perintah Allah SWT disebut al-muqtafikat kaum yang dibalik buminya hancur mereka semuanya tidak tersisa ada kaum yang Allah kirimkan kepada mereka angin kencang kaum Samud kaum kaum Ad fa amma adun fa ahliku wa amma adun fa ahliku bi rihin sarsarin atiyah سخره عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما fadaral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah kaum Ad Allah kirimkan angin yang sangat kencang dan sangat dingin menghembus sampai mencabut semua penghuni rumah-rumah mereka sekalipun rumah mereka terbuat dari batu yang keras Allah cabut mereka di rumahnya dan Allah bikin mereka bergelimpangan di pinggir jalan seperti bergelimpangan pohon-pohon kurma di samping-samping mereka. Begitulah Allah menyiksa mereka, mengadab mereka. Aku gambarkan ini semua bahwa Allah, aku bisa menghancurkan semua itu dan aku ke manusia yang lain. Kalau kamu tidak mau patuh, aku bisa. Kata Allah SWT. ini saking marahnya Allah Subhanahu wa taala, "Inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin." dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi aku sampai kapanpun. Aku yang bisa semua itu melakukan itu. Lalu kemudian manusia menganggap Allah sangat kecil, Allah tidak penting. Saya pernah bertanya pada salah seorang supir, supir bos. Ya. Saya tanya, dia menyebut saya waktu ada acara pengajian. Saya tanya Pak supir, Bapak kalau dipanggil bos jam dua malam bangun, bangun Pak Ustaz. Terus, eh, Bapak kan capek. Iya Pak Ustaz, tapi kan bos jadi capek-capek saya tahan terus disuruh ngantar keluar kota wah bang, berangkat pak Ustaz ya, kenapa bos iya. tapi kalau dipanggil Allah sholat subuh aduh pak Ustaz itu yang pak Ustaz saya sering terlambat ya. terima sholat jadi ya, insyaallah karena Allah eh, ini kita harus menyadari ya bahwa ternyata seringkali Allah tidak gak kucing Allah sudah menggambarkan sebagian rupa dalam Al-Quran dianggap tidak penting jadi kalau ancaman bos dengan PHK ya Allah menakutkan sekali jadi kalau bos menang ancaman awas akan di PHK akan dipecat ya Allah itu menakutkan sekali tapi kalau ancaman Allah ini neraka ya Allah akan mengazab itu saya tidak tidak menggetarkan perhatikan kalau kita baca ayat ini luar biasa Bagaimana Allah murkanya kepada manusia yang tidak tahu diri Hidup atas bumi Allah Di bawah langit ciptaan Allah Pakai matahari ciptaan Allah Air hujan yang mengguyurnya itu Allah yang bikin Air minum yang dia minum dari Allah Semua itu fasilitas mata Darah yang mengalir jantung yang bergerak itu semua dari Allah saudara Ternyata itu semua seringkali dianggap kecil Padahal ya Allah Ini saya punya cerita Pak Mungkin seperti cerita di sini, tapi saya ingin ceritakan mungkin bisa mengingatkan kembali cerita ini. Sekitar setahun yang lalu, saya eh, beritikaf. Di akhir hari itikaf itu, semua para peserta itikaf menyampaikan eh, pesan kesan. Salah seorang yang ikut itikaf itu adalah salah seorang direktur perusahaan. Dia bercerita, saya punya sahabat dia direktur bank internasional kena penyakit gagal ginjal diop dioperasi diobati sampai ke Singapura puncak usaha itu tim dokter mengatakan kami tidak sanggup membantu anda lalu direktur utama ini atau bos ini dia mengatakan kepada kepada tim dokter aku punya saham di perusahaan saya 3 triliun kalau anda bisa menyelamatkan ginjal saya saya bisa hidup normal separuh saham saya ambil kamu lalu tim dokter mengatakan usul we cannot help you kami tidak sanggup melakukan ini. Lalu dipanggil lagi tim dokter itu kepada tim dokter yang mengatakan ini aja semua saham saya ambil tiga triliun silakan asalkan tolong diselamatkan saya. Lalu dia mengatakan setelah itu ternyata puncaknya adalah dia meninggal dunia. Perhatikan, dipikir-pikir ya. Kalau ada seseorang, katakanlah gaji bulanannya 100 juta, kalau dia bekerja sampai usia 70 tahun katakanlah itu di total berapa coba gaji per bulan 100 juta kalikan 70 tahun sampai usia 70 tahun itu total berapa kalau total sampai seluruh nggak enggak nyampe kan perhatikan subhanallah gaji 100 juta itu kasih gaji paling besar karena ukuran normal yang kita ketahui ya per bulan 100 juta ternyata seluruh hidupnya dia bekerja tidak sanggup seluruh totalnya itu mengganti satu ginjal apalagi hanya gaji 10 juta lu tidak sholat di 10 juta lu kemudian tidak patuh kepada Allah nggak semua baca Quran hanya di 10 juta ya keterlaluan keterlaluan kalau sampai Allah dilemehkan seperti itu sungguh ini satu hal yang harus kita renungkan bahwa ternyata Allah terlalu banyak mengasihi kepada kita nikmat-nikmat terhingga yang kalau dihitung dengan materi yang kita punya tidak ada harganya apa kita punya itu Makanya Allah menagih dengan seperti ini. Masih kurang apa aku padamu sampai-sampai Allah menurunkan surat khusus yang menagih. Fabi ayyi ala tiga puluh 31 kali Allah mengulang surat itu. Masih kurang apa aku kepadamu? Sampai sebendingan, sebendingan lupa kamu mengabaikan aku. Semua aku sudah kasihkan. Di dunia aku kasihkan, di aku kasihkan. Lalu kamu mengabaikan aku. Masih kurang apa aku kepadamu? Fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Begitulah Allah menagih seperti itu supaya manusia tahu diri dan mengerti apa seharusnya dia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Kemudian makanya ketika Allah melihat manusia terlalu lalai dan begitu sombongnya di muka bumi dan tidak mengindahkan azan yang dikumandangkan seakan-akan azan itu suara biasa dan tidak menjawabnya bahkan tidak bersegera berhenti ketika mendengar azan untuk sholat Allah marah lalu apa kata Allah fadarhum fadarhum biarkan mereka ya khudu wa yal'abu biarkan mereka bersenang-senang bermain-main silahkan silahkan kerjakan apa saja silahkan sudah nggak usah lagi mereka beri peringatan sudah diberi peringatan tidak masuk ke hati mereka dia aja tidak mau biarkan mereka makan bersenang-senang berbuat maksiat silahkan hatta yulaku yaumahumul ladhi yu'adun sampai tiba saatnya nanti mereka menemukan hari yang Allah janjikan ini sudah ancaman, ancaman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menggambarkan yauma yakhrujuna minal ajdas. Pada hari itu mereka keluar dari alam kubur mereka. Ajdas alam kubur. Siroa bersegera. Ka'annahum ila nusubi yufidun seperti dulu ketika mereka bermain-main mengejar bendera. Mereka semua berkumpul mengejar bendera itu. Kita masih ingat ketika kita masih duduk bermain pramuka. Ketika sang ada komando bendera kita bersegera. Seperti ini kata Allah sebentar nanti ketika mereka keluar dari kubur langsung mereka bangkit dan ketika mereka menuju tempat yang sama seperti dulu mereka di muka bumi mengejar bendera yang dituju oleh mereka ka'annahum ila nusubi yufidun lalu Allah menggambarkan jiwa mereka bahwa mereka tidak punya harapan lagi di depan mereka nampak api neraka Allah subhanahu wa ta'ala memperdekatkan neraka wa burrizatil jahimu lima yara api neraka digotong oleh malaikat ditampakkan di depan mata mereka dan mereka melihat tempat-tempat yang neraka maka mereka langsung seketika tundukkan kepada khasyiatan abasaruhum mereka tunduk di sini kita baru paham makna khusyuk bahwa khusyuk artinya tunduk penuh ketakutan ketika kita dalam salat kita selalu khusyuk <clears throat> tundukkan kepala maka di akhir kita akan berseri-seri memandang tempat kita di surga orang-orang kafir, para pendosa yang lalai. Di dunia mereka tidak pernah khusyuk. Maka ketika sampai di akhirat, kata Allah, saatnya sekarang kamu khusyuk. Karena kamu di dunia tidak pernah khusyuk. Dibanding oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, khasyiatan abasaruhum. Mereka khusyuk, tunduk pandangan mereka. Tidak bisa melihat ke depan tarhaquhum zillah dipenuhi dengan kehinaan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya harapan. Tidak punya harapan. Di depan mereka hanya yang nampak neraka. Sudah Allah persiapkan tempatnya. Dalam hati mereka mereka berkata, "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu di dunia kami gunakan telinga kami untuk mendengarkan firman Allah SWT kami gunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah SWT ma kunna fi ashabis sa'ir niscaya kami tidak akan masuk neraka Allah inilah kebenaran yang harus kita paham coba Bapak Ibu ya sempatkan baca kisah-kisah orang-orang yang baru masuk Islam. Ini kisah seperti ini baca. Banyak di internet, banyak sekali kisah seperti ini. Banyak sekali mereka berkisah. Kenapa aku terlambat mendapatkan cahaya kebenaran ini? Sungguh di hari kiamat aku akan menuntut kepada orang-orang yang telah beriman lebih dahulu. Mengapa mereka tidak segera menyampaikan kebenaran ini kepada aku? Aku menuntut orang-orang Islam karena mereka tidak segera menyampaikan kebenaran ini kepadaku. Ayah ibuku sudah mati sebelum mereka mendengar kebenaran itu. Seadanya dulu orang Islam semuanya bekerja untuk menyampaikan kepada mereka, mungkin ayah ibuku akan beriman. Dia berkata dalam hatinya, dia menangis, menangis. Dia gembira ketika menjadi muslim, tapi dia sedih kenapa? Kok orang Islam banyak tidak uh, bersungguh-sungguh menyampaikan ini? Perhatikan Allah. Sementara orang Islam sudah beriman, sudah punya Quran, tidak sempat membaca Quran, tidak sempat uh, menyampaikan ini kepada orang lain, sehingga jumlah orang kafir semakin banyak dan sebagainya. Sungguh barakallah banyak kisah-kisah di mana mereka masuk Islam karena mereka uh, sudah mendengar kebenaran itu. Dan sekarang saatnya kita harus bersegera untuk menjadi contoh bagi mereka. Kita mengajak orang lain, kenalkan kepada mereka tentang Islam. Mereka butuh tentang Islam. Kehidupan kita semua. Kalau tidak, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya ketika mereka tunduk dan dan khusyuk karena mereka merasa berdosa karena mereka tidak melakukan kebenaran tidak melakukan bimbingan itu maka mereka hina lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun itu dia hari yang dulu kami telah janjikan sementara kalian mengingkari dan kalian tidak percaya tentang hal ini Ingat Bapak Ibu penutup surah Al-Ma'arij yang menggugah kita supaya kita bangkit menjadi seorang mukmin yang kokoh dan kita bersungguh-sungguh mengajak orang-orang tidak beriman yang tidak berdaya yang mereka tidak ketahui tidak tidak tahu cara jalan kebenaran supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari adalah pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari atas perbuatan orang-orang kafir yang segera menolak terhadap kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Allah sangat benci terhadap sikap seperti ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingkari dualisme wajah mereka dualisme wajah mereka di saat yang sama mereka ingkar terhadap ajaran Allah di saat yang sama mereka ini masuk surga ini dua sikap yang kontradiktif di saat yang sama benci kepada Allah benci kepada Rasul tidak ikut Allah tidak ikut Rasul tapi ingin masuk surga ini Allah benci sekali terhadap perbuatan seperti ini ini hmm, sudah mulai banyak sudah mulai banyak orang-orang yang mengaku beriman kemudian algoritma dalam dirinya ya. mengaku ikut Allah beriman kepada Allah tapi perbuatannya ikut setan mengaku beriman kepada Allah perbuatannya ikut setan tidak konsisten seperti lalat di tempat yang baik datang kue enak datang kotoran manusia datang juga tempat yang jijik datang sampah datang juga tempat yang baik datang begitu lalat seperti penyakit yang membawa penyakit dia tidak konsisten nah sholat datang korupsi oke okay. haji datang berzina oke okay. nggak jelas seperti ini harus jelas seorang mukmin komitmen Allah sangat benci terhadap sikap yang dualisme ikut Allah Allah jangan Allah oke okay. setan oke okay. nggak jelas mana yang dipilih surga atau neraka jelas sangat neraka sekalian surga surga sekalian dia sekali menikmati di orang mukmin menikmati di surga silakan di sini capek nggak apa-apa kalau neraka ya sudah sekali bersenang-senang dengan ya, dosa-dosa nanti neraka di sana buahnya istilah bahwa Allah sangat benci terhadap sikap egoistik seorang mukmin harus komitmen terhadap kebenaran yang Allah ajarkan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak mungkin masuk surga dengan sikap seperti itu. Kenapa? Karena surga bukan sekedar Allah ciptakan murahan, tidak. Allah ciptakan surga ini sebagai tempat yang abadi yang diperoleh oleh perjuangan yang jujur dalam hidupnya. Makanya kata Allah, lihat ingatlah kamu, diri kamu harus tahu diri, kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa ngapa-ngapain, kamu itu makhluk yang hina, jangan melawan aku, kata Allah Subhanahu ta'ala Pertanyaan yang keempat bahwa Allah bersumpah dengan dirinya yang maha kuasa memiliki timur dan barat bahwa Allah tidak butuh manusia dan Allah bisa mendatangkan manusia yang baru yang patuh kalau memang manusia yang ada tidak mau ikut Allah subhanahu wa ta'ala aku bisa kata Allah mendatangkan manusia yang baru yang patuh kalau memang kamu tidak patuh kepada, Begitulah Allah berjanji. Yang kelima, bahwa Allah menjamin kepada orang musyrik adab yang pedih. Makanya Allah SWT menantang. Silakan bermain-main, silakan bersenang-senang, silakan. Kau pasti di akhirnya akan mendapatkan akan mendapatkan adab Allah SWT. Nah di sini para Allah saya teringat dengan perumpamaan. Ya, saya baca sebuah buku. Perumpamaan kita sekarang ini seperti berhadapan dengan dua pintu. Dua pintu gerbang. Di pintu gerbang satunya kita membaca pengumuman. Jika Anda melewati pintu ini, Anda akan melewati jalan yang berliku-liku, terjal, berbatu-batu, serba sulit. Tetapi kalau Anda sabar melewati jalan ini, Anda akan mendapatkan di ujung jalan ini sebuah istana yang megah, yang indah dan Anda akan senang. Setelah itu. Pintu gerbang yang kedua ada pengumumannya. Jika Anda lewat pintu ini, Anda akan mendapatkan jalan mulus, nyaman, santai, senang, lancar, semua boleh, nyaman. Tapi di ujung jalan ini ada api umbara yang akan membakar Anda selama-lamanya. Mana yang dipilih? Yang pertama, ya. tidak ada jalan tembus. <laughs> <laughs> nggak jalan tembus nah, ini yang kan ini, maksud dari sini mau nembus <laughs> nah itu nggak ada itu dari sila Allah jalan ke surga emang ada sholat tahajudnya ada baca Qurannya ada halal ada haram ya itu ya kita harus sabar tapi di akhir insya Allah ada surga kata Allah semua tapi ini emang nyaman emang nyaman indah tapi ingat di akhirat neraka kata Allah perhatikan bahwa biarkan mereka bersenang-senang ayo senang senang senang tapi di akhirnya nanti kata Allah ada api yang membara inilah Bapak Ibu semoga Allah memberkati kita semua dan masih ada waktu jika ada pertanyaan silakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh